الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحم الراحمين ربنا آتنا صندوق الرحمة وعلمنا سبحانك لا إلم لنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين ما زلنا في باب التوبة إلى أن قال ومن عجز عن ذلك فيكثر من الحسنات وأنواع القربات وليتضرع إلى الله عالم الخفيات والمرجو منه سبحانه بعد ذلك أن يقبل توبته ويهب له حقه wa yurdiya anhu khalqahu. Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwasanya syaratnya taubat itu ada empat dan tidak sah taubat itu kecuali kalau sudah melaksanakan tiga syarat tersebut ditambah satu syarat kalau dosa berkaitan dengan hak adami yaitu yang pertama meninggalkan maksiat yang dia lakukan saat itu juga. Yang kedua dia menyesalinya. Yang ketiga dia berjanji untuk ke depan dia tidak akan mengulanginya. Serta ditambah lagi kalau dosanya itu berkaitan dengan manusia, maka dia harus membalikan haknya terhadap orang tersebut atau meminta ridhonya kepadanya. Kalau dia laksanakan empat hal tersebut, berarti dia sudah diterima taubatnya dan taubatnya itu dinamakan dengan taubatan nasuha. Tetapi kalau dia tidak bisa melaksanakan empat tersebut atau syarat-syarat taubat itu, maka hendaknya dia itu memperbanyak hasanat karena apa? Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Oleh karenanya di sini oleh mu'alif dikatakan waman ajaza an kalau seumpama dia tidak bisa melaksanakan itu semua falyuksir minal hasanat hendaknya dia itu memperbanyak daripada kebaikan demi kebaikan wan wa'il kurubat dan bermacam-macam ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wal yatadarra ila alimil khafiyat. Dan hendaknya dia itu memohon kepada Allah yang mengetahui segala hal yang samar. Wal marju minhu subhanahu ba'da zalika an yaqbala taubatah. Dan yang diharapkan daripada Allah setelah dia melaksanakan itu semuanya agar supaya taubatnya diterima olehnya. Wa yahabbalahu haqqahu dan memberikan kepadanya haknya. Wa yurdi anhu khalqahu dan merelakan orang yang berkaitan dengannya daripada manusia kepada orang tersebut. Faiza jama'ati taubatu hadhihi syurut fahiyya taubatun nasuh ayat al khalisah. Dan kalau sudah terkumpulkan pada diri seseorang yang bertaubat itu syarat-syarat yang disebut di atas, maka itulah yang disebutkan dengan taubatan nasuhah, yaitu taubat yang murni. Wa kharajat ta'ibu min dzunubihi kayauma waladathu ummu dan dia akan keluar daripada dosanya seperti tatkala dia dilahirkan pertama kali oleh ibunya kembali wastahaqqa mahabbatallahi ta'ala dan dia berhak untuk mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan dalam Al-Qur'an innallaha yuhibbut tawabin. Jadi permasalahannya di sini adalah kalau seumpama kita berbuat dosa maka cepat-cepatlah bertobat. Sebagaimana disebutkan ajilu bitaubati goblal maut wa ajilu bisolati goblal faut. Nah, jadi cepat-cepatlah melaksanakan sholat sebelum keluar waktunya. Dan cepat-cepatlah bertaubat sebelum meninggal. Nah, karena taubat itu ada batas-batas tertentu. Artinya, ada waktu akhirnya taubat itu. Kalau sudah datang waktu akhir tersebut berarti taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ada dua waktu. Kalau sudah terjadi dua waktu itu berarti sudah tidak mungkin lagi Allah akan menerima taubatnya. Yang pertama, kalau sudah nyawa ini berada di tenggorokan. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah SWT akan menerima taubat daripada hambanya selama tidak sampai nyawanya di gargarah di tenggorokannya sini. Jadi yang namanya nyawa itu menyatu dengan badan kita. Tatkala ditarik nyawa tersebut dari orang itu, maka nyawa itu ditarik dimulai dari kakinya. Sedikit demi sedikit terus. Dan itu rasanya luar biasa sakitnya. Seperti disampaikan Nabi SAW. Seperti hujaman seribu pedang. Tapi bukan semuanya yang mendapatkan rasa sakit semacam itu. Jadi setiap orang berbeda-beda. Ada pula yang seperti mencabut rambut dari adonan. Jadi cepat, tidak terasa. Dan semoga kita semacam itu. Ya. Jadi ketika ditarik, terus sampai ke perutnya, ke dadanya, ke tenggorokannya. Ketika sampai ke tenggorokannya sudah. Tidak akan diterima lagi taubatnya. Sebagaimana hal itu dituangkan dalam kisah-kisah mereka-mereka yang sudah mendahului kita tatkala mereka sudah bertobat kepada Allah Taala pada pada saat sudah sampai gara-gara maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Di antaranya dan inilah yang diperintahkan oleh Allah taala kepada kita semuanya. Fasiru fil ardi duru. Hendaknya kalian itu semuanya menyebarlah ke muka bumi ini. Berjalanlah, bepergianlah untuk apa? Mengambil ibrah daripada semua pengalaman yang sudah terjadi. Fakta biru ya ulil albab dalam ayat lain fakta biru ya ulil abasor. Nah, jadi ambillah pengalaman, ambil belajar daripada pengalaman orang lain itu. Di antaranya yang perlu kita ambil dan memang oleh Allah Taala jadikan sebuah pelajaran adalah apa yang terjadi kepada Firaun. Firaun itu adalah seorang manusia durjana yang dari kedurjanaannya sampai dia itu mengaku sebagai Tuhan. Dan memang Allah SWT memberikan dia istidraj kenikmatan berupa dia dari mulai, kecil, mulai kecil sampai dia meninggal nggak pernah sakit. Sehingga dia merasa dirinya benar sebagai Tuhan gitu. Sehingga tatkala dia itu melakukan apa yang dilakukan yang bertentangan dengan syariat Allah sampai pada akhirnya dia ingin membunuh Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang bersama Nabi Musa. Kemudian dikejar mereka oleh pasukan Haman yang sangat perkasa itu dan lengkap dengan persenjataannya sampai mereka terjepit. Mereka nggak bisa kemana-mana lagi karena terbentur dengan laut. Di saat itulah ketika mereka sudah terjepit, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Sehingga air laut itu membelah menjadi dua. Dan memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk berjalan di atas pasir itu terus sampai ke laut, ke tengahnya itu. Sampai melewati tepian yang lainnya. Dikejar juga, masuk juga Fir'aun dan kaumnya itu. Karena ada jalannya, ya mereka ikut. Begitu Sayyidina Musa sampai ke tepian satunya, mereka masih di tengah. Maka dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala seperti semula. Habislah mereka semuanya. Tenggelam. Nggak ada yang tersisa. Nah, maka di saat itulah Fir'aun ketika dia sedang nazak, ketika sudah ber, berada di e, tenggorokannya, maka dia baru menyadari bahwasanya ternyata dia bukan Tuhan. Gitu. Karena buktinya dia sendiri tidak mampu. Barulah dia mengatakan ini aman tuh birobi Musa ya. Sudah kaset. Sempatannya itu sudah tidak ada ditutup lagi, sudah sampai di sini udah mau mati baru dia bilang mau tobat gitu. Ini contohnya. Nah, ini contohnya dan ini masalahnya. Kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan yang semacam ini atau menduganya atau merekayasanya itu tidak bisa. Misalnya apa? Udah saya mau berbuat maksiat. Nanti kalau sudah aku merasa aku akan meninggal, ah aku taubat. Nah, kan banyak ada orang yang, suka seperti itu. Untuk masih muda, ayo puaskan dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Nanti kalau sudah tua baru kita taubat. Ah gitu. Nah, jadi seakan-akan kehidupan itu dia yang menyetelnya, disetel sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi jangankan menyetel kehidupan yang akan datang yang masih panjang. Hari ini aja kita nggak bisa menentukan apa yang terjadi. Satu jam lagi kita memper, kita sudah memprediksikan atau kita sudah mempersiapkan berangan-angan bakal melakukan begini, begini, begini. Lihat aja satu jam lah. Ada yang terlaksana, ada yang nggak terlaksana. Ada yang sesuai dengan harapannya, ada yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, berarti apa? Artinya kita tidak bisa menentukan sendiri apa yang akan terjadi pada kita karena kita ini cuma menjalani saja apa yang ditentukan di atas sana. Nah, oleh karena itu, bukan berarti kita itu harus tawakal dan kita pasrah diri kepada Allah Taala dalam hal ini tidak, tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, agil summa tawakal. Jadi berusahalah kemudian kita pasrah pada Allah taala. Kalau kita itu mendapatkan lintasan taufik daripada Allah taala untuk berbuat kebaikan demi kebaikan dan istiqomah melaksanakannya, ah, biasanya berarti Allah SWT menginginkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah gitu. Nah, tapi kalau kita itu dibiarkan dan ditakdirkan Allah Ta'ala terus berbuat maksiat demi maksiat terus nggak dibiarkan, kita itu bertaubat. Allah yang melintaskan itu semuanya memang. Nah, maka berarti Allah Ta'ala menginginkan orang ini meninggal dalam keadaan sulh khatimah. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu, Nabi Muhammad dalam hal ini hanya memberikan tanda. Memberikan tanda apakah kita ini termasuk yang nantinya meninggal dalam keadaan taubat. Atau meninggal dalam keadaan maksiat. Meninggal dalam keadaan taubat berarti meninggal, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan maksiat berarti meninggal dalam keadaan sulh khatimah. Apa tandanya Nabi SAW bersabda, ya Yamutul mar'u ala ma'asya alih. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alih. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana nanti akhir hidup kita, gampang. Lihatlah bagaimana keseharian kita. Kalau keseharian kita, kita takut berbuat maksiat. Kalau sudah terlanjur melaksanakan maksiat, maka dia menyesal, Kemudian dia berjanji tidak melakukannya lagi. Walaupun kemudian setelah itu terjerumus, dia menyesal lagi. Enggak apa-apa. Kenapa? Nabi sendiri telah mensifatkan Bani Adam itu. Kullu Bani Adam khatta'un. Wa khairu khatta'in atawabun. Jadi semua Bani Adam itu memang selalu salah. Tapi sebaik-baik orang yang selalu bersalah itu adalah ketika dia tahu dirinya salah, ya dia bertobat. Nah, tapi kalau yang tidak baik, daripada manusia itu dia tahu salah tapi dia gengsi untuk bertobat gengsi untuk minta maaf nah, ini berarti dikehendaki Allah Taala dengan kesengsaraan nah, gitu nah, oleh karenanya jangan mau ditipu oleh setan ya kalau kamu ingin bahagia caranya bagaimana laksanakan taat demi taat yang banyak banyak di pondok ini kesempatan kalian tuh kumpulkan kebaikan demi kebaikan untuk apa membangun kebahagiaan kamu di masa depan kenapa masa depan itu tergantung kepada masa lalu. Sekarang ini berarti kita itu membangun masa depan kita. Kalau kita itu penuhi hari-hari sekarang ini dengan ketaatan demi ketaatan, maka nanti kita akan memetik kebahagiaan demi kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita isi hari-hari ini dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, ah, tunggu aja waktunya. Karena sesuai dengan firman Allah Taala wa may ya'mal su'an yujza Barang siapa yang melakukan suatu keburukan dia akan mendapatkan balasan dengannya. Di dunia sebelum di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya qabla akhirah. Minal barokah wa minal khair wa minal yusur wal i'anah. Tapi sebaliknya, kalau dia itu melaksanakan keburukan demi keburukan, maka di dunia dia akan merasakan akibatnya. Wa miyakmal miskala mithqala syarran, ya rahu fid dunya qabla akhirah minasyu'um wal halakah daripada keapesan, kebinasaan, kesengsaraan, nah itu. Jadi kalau seumpama kita itu siap untuk sengsara, silahkan. Relakan diri kamu untuk berbuat maksiat demi maksiat. Semua yang, di, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, jangan laksanakan. Semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala tentang laksanakan. Ah, nanti kamu lihat. Pasti deh, nggak mungkin nggak sengsara demi sengsara kamu akan raih. Tapi sebaliknya, kalau kamu rajin tahajud, kamu akhlaknya baik, kamu selalu berbuat kebaikan demi kebaikan, kamu akan senang dan disenangkan. Bahagia dan dibahagiakan. Di dunia sampai di akhirat nanti. Itu pasti nggak mungkin. Walaupun yang terjadi kepada dirinya itu merupakan sebuah ujian pun oleh Allah Ta'ala. Berarti kan ujian kan nggak enak. Seperti saya katakan, nggak ada ujian itu. Ujiannya kali ini adalah minum. Ujiannya kali ini tidur. Ujiannya kali ini makan. Ada. Nah, namanya ujian itu berat. Walaupun yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu berupa ujian kepada dirinya, dia akan merasakan nikmat di dalam menjalaninya. Kalau orang itu orang baik. Nah, tapi kalau orang itu bukan orang baik, memang Allah Ta'ala ingin memberikan kesengsaraan karena dosanya, maka apapun yang dia terima, apapun yang dianugerahkan padanya, bukan merupakan sebuah nikmat, tapi sebaliknya merupakan sebuah nikmat atau azab. Nah, gitu. Jadi jangan mau kita dibombongin sama setan. Setan itu maunya kita itu sengsara sama seperti dia. Kerjaannya ganggu orang melulu. Kapan mengurusi dirinya sendiri? Ya kan? Setan itu kan gak merasa nikmat. Gak ada kumpul-kumpul sama keluarganya. Yuk jalan-jalan. Ke mall jalan-jalan yuk. Gak ada dia. Ngurusi orang terus isinya. Isi hatinya itu iri terus kepada Bani Adam. Dendam terus kepada Bani Adam. Sudah jelek mukanya. Memang. Jadi kerjanya seperti itu aja gitu. Ah, jadi serem. Nah, ngerti ya? Nah, itu karena apa? Setan. Nah, dia nggak mau. Yang bernasib seperti mereka itu mereka sendiri. Kita juga akan dijadikan seperti senasib seperti mereka. Mau? Nggak mau. Jangan mau dikit. Oleh karenanya kita ini sekarang belajar konsep. Bagaimana caranya kalau ada lintasan, ada perbuatan dosa yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ya bertobat. Cara bertobat bagaimana? Nah, itu semuanya itu untuk melawan. Kalau setan mata oh gampang, taubatnya itu nanti. Itu setan juga melintaskan yang semacam itu. Jangan diremehkan. Karena nanti aja taubatnya nanti gitu. Nah, oleh karenanya kan di antara para aulia yang mensyaratkan kepada murid-muridnya itu sebagai syarat untuk mereka itu menemaninya di dalam wilayah supaya jadi wali juga maksudnya. Maka setiap hari dan setiap waktu harus memperbaharui taubat. Nah, jadi jangan cuma kita astagfirullah, astagfirullah. Kita bertaubat. Tahu artinya bertaubat. Tadi itu. Tinggalkan maksiat. Saat itu juga. Lalu kemudian menyesal karena maksiat itu. Lalu kemudian dia berjanji dalam dirinya, aku tidak akan melakukannya lagi. Itu namanya taubat. Diperbaharui terus. Ya Allah, aku kenapa aku begini tadi? Ya, kenapa? Ah, itu. Baca istighfar. Setiap hari kan paling sedikit seratus kali sebagaimana dosa melaksanakannya. Kalau Nabi yang sudah diampuni dosanya itu beliau selalu membaca istighfar sebanyak seratus kali apalagi kita seharusnya kita yang semacam itu. Nah, waktu baca istighfar itu maka iringi dengan taubat. Jangan cuma astagfirullah, astagfirullah apalagi nggak tahu artinya lagi. Nah, jadi astagfirullah itu adalah aku meminta pengampunan kepadamu ya Ya Allah, ah, minta pengampunan terhadap dosa diiringi dengan taubat. Dan tiga syarat taubat itu diresapi yang berbarengan dengan pembacaan istighfar kita. Nah, yang semacam itu yang akan memperbaharui keimanan kita gitu. Jadi kenapa sih kita itu selalu kadang-kadang iman kita itu besar, kadang-kadang menipis, Ketika besar kita semangat di pondok, ketika menipis kita pengen pulang, kita pengen keluar dan sebagainya. Itu karena iman. Mobilitornya itu di dalam diri kita itu adalah iman. Kalau imannya itu penuh, besar, tebal, maka mudah kita melaksanakannya. Tapi ketika iman itu tipis, maka sulit untuk kita melaksanakannya. Kadang-kadang kita itu semangat baca Al-Quran. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita itu semangat. Mau membantu orang. Kadang-kadang tidak. Nah, itu yang menentukan apa? Iman. Nah, gitu. Jadi, kalau kita ingin selalu semangat ketika melaksanakan kebaikan, maka pertebal keimanan. Gimana mempertebal keimanan? Dengan memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Nah, itu. Jadi ada vitaminnya. Iman itu ada vitaminnya dengan vitamin tambah kuat, tambah gemuk. Nah, jadi badan jangan digemukkan, jelek. Tapi kalau iman harus digemukkan. Kalau imannya kurus, maka kita akan sempoyongan, kena angin dikit sudah mau jatuh. Ya kan? Angin itu dari setan dihembuskan. Nah, harus dikuatkan. Kalau bisa segendut mungkin, paling gendut, iya, nah, gitu. Tapi imannya ya paling gendut. Jangan badannya gitu Nah, sehingga apa? Mantap dia. Angin bagaimanapun dia tetap. Nah, keimanan itu seperti itu. Kasih vitamin terus, kasih makan terus. Nah, gimana caranya? Vitaminnya itu dengan tahajud, itu vitamin. Akhlak yang baik itu vitamin. Makannya pakai apa? Makannya sholat lima waktu. Nah, itu. Kemudian semua kewajiban-kewajiban yang lainnya dilaksanakan. Nah, itu makanannya iman. Fem, dibarengi dengan vitamin-vitamin. Vitamin itu yang sunnah-sunnah itu vitamin. Nah, dengan begitu maka kita itu akan terus tambah kuat, tambah kuat, dan tambah kuat. Dan begitu maka insya Allah kita akan sesuai dengan harapannya, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Wasallam. Nanti akhirnya yang terbaik itu di akhir. Bukan di awal, bukan di tengahan, tapi di akhir. Karena di saat itulah dia itu merasa dekat sekali kepada Allah SWT. Itulah maksudnya Nabi SAW bersabda, Ya mutur mar'u alama ma'asya'alih. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika'ah. Wa man akraha lika Allah, akraha Allah lika'ah. Barang siapa yang cinta dan senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci atau tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga demikian. Ini menandakan beberapa hal diantaranya paling penting adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kita. Kita jauh Allah, kita dekat Allah. Nah, ya semua tergantung kita. Bagaimana kita pada Allah taala? Allah yang berkuasa Allah, enggak ada manusia semua enggak ada yang berkuasa. Nabi pun kekuasaannya karena Allah, semua yang berkuasa karena Allah. Kenapa kita itu sampai mau jilat-jilat pada manusia? yang ngasih jabatan Allah, yang ngasih kemuliaan Allah, yang ngasih harta Allah, yang ngasih iman Allah, semuanya Allah. Kan beruntung kalau kita dekat kepada Allah Ta'ala. Dia yang punya segalanya. Dia yang punya yang segala yang kita harapkan itu semuanya ada di tangan Allah. Kalau sudah kita dekat kepada Allah. Apalagi dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Sama seperti orang yang dimanja oleh presiden. Fem, nah, di mana-mana dia itu bawa simbolnya presiden. Takut mereka. Polisi yang lihat, oh ini anunya presiden. Silahkan. Nah, gitu. Fem, nah, ini enggak, bukan presiden, tapi simbolnya Allah yang dia pegang. Apakah mungkin kita menjadi yang semacam itu? Sangat mungkin, apalagi perempuan. Kan Ustaz bilang, Ustaz itu iri kepada perempuan. Perempuan itu paling gampang, mau dapat wali Allah itu gampang. Cuma herannya kenapa kok wali Allah perempuan sedikit ya? Kok kebanyakan perempuan, eh, kebanyakan laki-laki? Laki-laki. Ah, karena itu Rasulullah juga bersabda. Fahim? Wa golilu minkunna mayyaf'al. Sedikit di antara perempuan yang berusaha mau jadi wali. Niat aja pengen deh jadi wali perempuan. Nggak ada. Pengennya duduk di kuadi gitu. Iya kan? Iya, pengen dapat suami yang ganteng, pengen ini. Eh, itu yang dipinginin. Nah, kita nggak nggak ada keinginan seperti itu. Sekarang, rubah. Ini kita apa? Dekat pada Allah. Kalau dekat pada Allah, otomatis dikasih suami yang ganteng. Kasih suami yang baik. Kenapa? Allah tidak berkehendak. Dia itu mempunyai pasangan yang tidak baik. Nah, gitu. Sudah ada simbolnya. Oh, ini ada simbol Allah Ta'ala. Berarti semuanya harus digampangkan, dimudahkan. Gitu. Setan pun dia takut. Karena dia setan itu nggak bisa masuk ke sana, maka masuk ke yang lainnya. Nah, gitu. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraih keimanan yang sempurna. Untuk meraih keimanan yang selalu bertambah. Untuk meraih keimanan yang puncaknya itu ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Untuk meraih keimanan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk meraih keimanan yang bisa menggapai cintanya Nabi Muhammad SAW. Ala hadin niyya wa kunyatin salihah wa alamana wa al-fatihah.